Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dipublikasikan dan dikirim pertama kali hanya untuk tim Jimat Istana FM. Semata-mata hanya sebagai bukti kecintaan kami para Jimatres kepada acara Jimat dan Radio Istana FM. Salam hormat dari Kukuh Iswantoko, Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. cerita ini dengan judul Hantu Jalan Lorong. Perkenalkan nama saya Budi. Dari desa Sukoharjo Sali kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Jadian ini saya alami kira-kira pertengahan tahun 1987 silam. Saat itu desaku masih sangat gelap gulita. Belum ada listrik yang mengaliri desaku. Usiaku pun belum genap 20 tahun ketika itu. Seakan haus akan hiburan, para pemuda sebayaku selalu berbondong-bondong mendatangi setiap ada orang yang mengadakan hajatan. Karena sudah hampir pasti selalu ada hiburan semacam orkes dan tontonan lainnya di malam harinya. Saat itu di desa seberang sungai Bengawan Solo, tepatnya di dusun Genuk, desa Padang, kecamatan Trucuk, ada salah seorang warga setempat yang menggelar hajatan mantu, serta mengadakan panggung hiburan berupa orkes dangdut pada malam harinya. Sontak saja informasi bahwa akan ada orkes di desa seberang itu, ramai dibahas di kalangan pemuda sebayaku. Karena sudah biasa bagi kami selalu mengadakan janji untuk berangkat melihat bersama-sama setiap ada hiburan dimanapun. Bahkan pernah juga kami berjalan jauh 4 km hanya demi melihat sebuah hiburan kala itu. bertepatan hari itu malam Selasa Kliwon, yang konon kata orang tua dulu bertepatan dengan Tiron Kendru. Aku dan teman-teman sepakat untuk berangkat Badal Isa. Mungkin karena kecapean bermain di siang harinya sampai-sampai aku tiduran dari sore hingga sudah gelap gulita. Saat terbangun aku langsung saja berdiri seketika dan bergegas mandi karena mengingat punya janji dengan teman-teman. Setelah semua persiapan selesai, aku langsung saja menuju gardu pos kampling, tempat berkumpul yang telah ditentukan oleh teman-teman. Saat menuju gardu tersebut dari kejauhan nampak banyak orang bergelombol di dalam gardu itu. Bahkan ada yang sambil merokok, terbukti dari asap yang mengepul dan bara rokok yang menyala agak terang saat rokok dihisap. Hatiku tenang, berarti teman-teman masih menunggu dan belum berangkat. Sampai di gardu aku pun dibuat bengong keheranan. Orang yang bergerumbul tadi mendadak tidak ada satupun batang hidung yang terlihat. Memang aneh, sangat aneh tapi nyata. Oh. kaget dan takut bercampur aduk jadi satu. Seketika itu pula aku berpikir bahwa teman-teman telah meninggalkanku. Aku langsung saja bergegas meninggalkan kartu tersebut tanpa memikirkan apa yang barusan aku lihat dari kejauhan tadi. Aku langsung menuju area pemakaman umum desaku. Karena saat itu akses jalan yang nyaman untuk dilewati adalah jalan yang berada di tengah-tengah kuburan desaku. Selain nyaman juga mempersingkat jarak tempuh menuju lokasi acara orkes itu. Berbekal rasa takut, aku memberanikan diri mengayunkan selangkah demi langkah kaki ini menuju kuburan itu. kakiku sudah mulai berdiri. Keringat dingin bercucuran saat langkah pertamaku kujejakkan memasuki area kuburan itu. Hatiku tiba-tiba gembira tak terhingga. Saat itu pula aku mendengar suara orang sedang mengobrol ramai sekali, bahkan seperti sambil bercanda. Aku pun menyimpulkan bahwa suara tersebut berasal dari rombongan teman-temanku yang telah berangkat meninggalkan aku seorang diri. Terdengar agak jelas, sepertinya suara itu belum terlalu jauh. Aku pun berusaha mengejar sumber suara itu sambil sesekali berteriak memanggil salah seorang temanku. Nap, nap, napsia, tunggu aku nap. Sudah tak terhitung lagi berapa batu nisan makam yang tersangkut kakiku saat aku mengejar sumber suara itu. Aneh, memang aneh. Tak ada satupun yang menjawab teriakan panggilanku kepada mereka. Padahal aku merasa sudah berteriak sekuat dan sekencang-kencangnya. Mustahil mereka tidak mendengar. Aku pun kembali berteriak memanggil satu persatu nama temanku. Semua tetap ma, tidak ada jawaban. Akan tetapi suara itu masih tetap terdengar, seolah-olah mereka belum jauh dariku. Selepas melewati area pemakaman, kini aku memasuki area ladang yang oleh warga sekitar ditanami tanaman jagung. Saat itu tanaman jagung warga sudah hampir panen. Itu tandanya pohon jagung pun tumbuh tinggi menghalangi pandanganku. Suara orang ngobrol itu masih terdengar jelas. Kali ini bahkan dengan suara seperti gesekan orang yang sedang berjalan. Bergesekan dengan daun tanaman jagung di kiri kanan jalan. Karena jalan yang kulewati luasnya hanya sepematang sawah. Bunyi itu terdengar jelas di antara suara orang mengobrol. Aku pun kembali berteriak memanggil-manggil nama teman-temanku. Sekalipun tidak ada yang... Firasatku sudah mulai tidak enak. Dalam benakku berpikir, apa mungkin suara yang terdengar itu bukan berasal dari rombongan teman-temanku? Bisa jadi ada rombongan dari desa lain yang berniat sama, yaitu melihat hiburan orkes dangdut di desa seberang. Aku tak berpikir panjang kala itu. Siapapun mereka akan aku kejar. Aku ingin bergabung dengan rombongan mereka, entah rombongan temanku ataupun rombongan orang lain. Kali ini aku mulai berlari kecil agar cepat sampai di lokasi suara tersebut berasal. Masih sambil sesekali memanggil dan meminta tolong mereka untuk menungguku. Kaki semakin lelah berlari. Namun tanda-tanda wujud manusia di depanku belum juga terlihat. Kini hatiku dibuat kaget gak karuan. Hamparan tanaman jagung sudah habis terlewati. Yang tampak di depan mata berganti hamparan pasir dan aliran air sungai Bengawan Solo. Tak tampak satupun wujud manusia di depanku. Suara tersebut pun hilang tanpa bekas. Bersamaan dengan telah sampainya aku di pinggir sungai Bengawan Solo. Aneh. Lantas suara siapa ya yang terdengar sejak dari kuburan sampai pinggir sungai Pengawan Solo ini? Pikirku dalam hati. Rasa lelah takut dan kesal bergejolak dari dalam hati. Hingga tak kuat rasanya menahan. Tanpa berpikir panjang aku pun mengumpat, memaki siapapun makhluk yang tadi mengerjaiku. Seolah tak ada rasa takut sedikit pun. Kamu kira aku anak kecil? Sini, tampakkan wujudmu kalau berani. Tidak ada angin sedikit pun. Tiba-tiba segerombol pohon bambu yang berjarak sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Mendadak bergoyang-goyang seperti diterpa angin kencang. Segerombol pohon bambu itu berada tepat di ujung jalan desa yang oleh masyarakat dikenal dengan jalan lorong. Seketika itu aku pun menoleh ke arah pohon bambu itu. Serasa jantung akan copot, kaki bergetar, mata melungu dan keringat dingin bercucur deras. Tampak sesosok wujud hitam besar dan tinggi berada di antara gerombolan pohon bambu itu. Ah! <laughs> Sambil tertawa terbahak-bahak sesosok itu memandangiku. Matanya sangat besar, kira-kira seukuran piring kecil, berwarna merah menyala seperti bara api. Ingin aku berlari sekencang-kencangnya kala itu, tapi apa daya bagi bisa. Dalam hatiku hanya bisa membacakan doa dan mantra-mantra yang diajarkan oleh bapakku kepadaku. Setelah agak lama aku membaca doa dan mantra, tiba-tiba sesosok itu menghilang seketika. Bersamaan dengan itu badanku tersungkur ke tanah. Sungguh sangat lemas rasanya. Aku kuat-kuatkan untuk beranjak berdiri kembali dan bergegas untuk berlari sekencang-kencangnya. Celanaku terasa sedikit basah, entah karena keringat ataupun karena kencingku. Aku tetap saja terus berlari sekuat tenaga, tanpa berani menengok ke belakang sekalipun. Tidak ada pilihan lain aku kembali melewati jalan di tengah kuburan itu. Entah berapa kali aku terjatuh dan menendang batu nisan di kuburan itu. Aku berlari berniat langsung menuju rumahku dan membatalkan rencanaku untuk melihat orkes dangdut di desa seberang tersebut. Setelah melewati kuburan hatiku terasa agak lega. Sesampainya di gerdu, tempat perjanjianku dengan teman-temanku, ternyata mereka masih berada di sana. Dengan nafas tersengal-sengal aku bertanya keheranan. Ini anak-anak masih ngumpul di sini ya? Salah seorang temanku menjawab. Iya Put, lah kamu dari mana kok? Seperti habis dikejar anjing. Aku pun lantas menceritakan kejadian yang barusan aku alami kepada teman-temanku. Tak sedikit mereka yang malah mentertawaiku. Tak pikir kalian sudah berangkat dan meninggalkanku tadi makanya aku nekat menyusul sendirian. Janjiannya kan habis isak toh Ada nisa aja belum kok. Jawab nasiah kepadaku. Sekarang aku baru tersadar bahwa saat aku terbangun dari tidur tadi ternyata baru selesai waktu maghrib. Jadi belum waktunya teman-temanku berkumpul. Dan ternyata benar, beberapa menit kemudian azan isyak baru terdengar dikumandangkan. Niat hati ingin langsung pulang ternyata dicegah oleh teman-temanku. Ngapain pulang, Put? Sudahlah tidak usah takut. Nanti kamu berjalan di tengah di antara anak-anak yang lain. Tak jamin aman, Put. Aman. Aku pun nurut saja pada mereka. Kami mulai berjalan melewati jalan yang sama seperti yang aku lewati tadi. Tetapi dengan suasana yang berbeda karena ada teman menemaniku. Akhirnya aku berjoget bersama teman-temanku. Diringi orkes musik dangdut dan melupakan semua kejadian yang sebelumnya aku alami malam itu. Salam Jimatres dari desa Sukoharjo Kalitidu Bojonegoro bersama tim Cimat.